Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak bisa kita hitung dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah dan nikmat nikmat yang lainnya di antara nikmat sehat yang saat ini kita merasakannya. Nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang wajib kita syukuri dan wajib kita gunakan di dalam hal-hal yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan kita gunakan kesehatan kita untuk mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara talabul ilmi syar'i dengan cara menuntut ilmu syar'i yang dengannya kita mendapatkan faidah kemudian dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih berada dalam kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang besar yang berbunyi innamal a'malu Niyat, Innamal a'malu Niyat atau al-umuru bimaqasidiha kaidah bahwa segala amal itu atau seluruh amal tergantung dari niatnya. Di dalam buku yang kita bahas, yakni buku kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang ditulis oleh saudara kita Ustaz Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah taala dalam pertemuan yang lalu kita membahas yang pertama tentang asal dari kaidah ini, kemudian tentang urgensi dari kaidah ini, kemudian yang ketiga tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan niat, dan yang keempat kita berbicara tentang contoh dari penerapan kaidah ini, dan yang kelima yang belum kita bahas adalah tentang pengecualian dan pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu, kita berbicara tentang contoh penerapan kaidah ini dan contoh-contohnya belum kita selesaikan semua. Ya. Tetapi sebelum kita kembali ke dalam buku ini, saya ingatkan beberapa masalah, yakni masalah eh, asal dari kaidah ini. Ya. Sekali lagi, para pendengar dan pemirsa yang Allah muliakan bahwa kita sedang mempelajari sebuah kaidah yang sangat agung yang diambil dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah meridai beliau bahwa beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sesungguhnya segala sesuatu eh, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya. Kaidah ini didukung juga dengan dalil-dalil yang lain di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur." Tidakkah dia tahu? Ya, tidakkah dia mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di kubur-kubur itu. Wa hussila ma fis sudur. Dan ketika dilahirkan, dinampakkan apa-apa yang ada di dada-dada manusia. Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala berkata tentang dua ayat yang mulia ini. Beliau berkata, Ja'alallahu al-umdata ma fi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umdah. Umdah ini sandaran, dasar dari diterimanya amal atau tidak. Itu dari apa yang ada di dada. Kama qala ta'ala yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala kata beliau yauma tublas sarair. Di suatu hari kelak di mana dilahirkan, dinampakkan as-sarair, seluruh hal yang rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir. Tidak ada bagi manusia kekuatan dan tidak ada seorang penolong pun. Beliau berkata, "Li'anna al-qalba huwa alladhi 'alayhi al-madar wa huwa alladhi sayakunu 'alayhi al-jazaa' al-qiyamah." Karena hati ini merupakan inti, inti permasalahan dan di atasnya lah al-jaza pada hari kiamat. Balasan pada hari kiamat. Seseorang bisa di atas muka bumi ini dia beramal, dilihat dan nampak di hadapan manusia amalannya bagus. Amalannya adalah amalan soleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang apa yang disembunyikan dalam dada seseorang. Apa yang disembunyikan dalam hati seseorang apakah dia beramal amal soleh tersebut niatnya karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubla sarair kata Allah Subhanahu wa taala. Di hari akan dinampakkannya eh, hal-hal uh, yang rahasia. Dan Allah berfirman wa husila ma fi sudur akan dilahirkan akan dinampakkan apa-apa yang ada di dada-dada manusia tersebut. Kemudian kita lihat masalah pentingnya niat ini juga bahwa dengan niat yang baik Allah akan berikan uh, pahala adalah seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda kepada beliau innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fi imra'atik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul berkata sesungguhnya engkau wahai Sa'ad ya tidaklah memberi nafkah dengan sebuah nafkah tabtagi biha wajah Allah yang kau harapkan dengannya wajah Allah illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala atas hal itu. Hatta ma taj'alu fi fi imra'atik. Hatta yani sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istri Anda berupa nafkah. Ini akan dibalas dengan balasan yang indah, dengan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berharap dengan nafkah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya masalah niat ini. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah berkata, Ja'a رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seseorang laki-laki. Dia bertanya kepada Rasul. Dia berkata, "Ar-rajulu yuqatilu hamiyah wa yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu riya'an." فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. Orang ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ada seseorang yang berperang tetapi dengan dasar hamiyah dengan dasar fanatisme golongan atau daerah tertentu atau kesukuan atau fanatisme jahiliyah ada orang juga berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Ada orang berperang juga karena ria supaya ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, "Fa'ayyu dzalika fi sabilillah?" Fa'ayyu dzalika fi sabilillah? Yang mana dari niat-niatan yang tadi itu yang betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Kita lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah," kata Rasul. Orang yang berperang dengan maksud agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Rasul berkata orang yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tinggi, hiyal ulia. Artinya dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena apapun. Bukan karena ingin dikatakan pemberani, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, juga bukan eh, agar disebut sebagai tidak disebut sebagai pengecut juga tidak untuk membela kesukuan atau eh, fanatik eh, jahiliyah maka orang tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala jadi ini sebuah hal yang mendasari tentang kaidah innamal a'malu binniyat Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ulama yang lain menyebutkan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara yaitu didasari dengan maksud, tujuan. Dalam pertemuan yang lalu kita memasuki contoh yang keempat dalam penerapan kaidah ini di halaman 24. Bagi pemirsa dan para pendengar yang memegang bukunya, buka di halaman 24. Karena perlu, perlu diketahui bahwa ngaji itu ya harus serius ya. Kita selesaikan buku, kita selesaikan kitab, baca kitab. Ya. Kita harus punya semangat untuk membaca buku-buku baik itu buku-buku para ulama atau buku-buku Eh, guru-guru uh, kita yang dengan semangat mereka tulis yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah dan dari kitab-kitab para ulama supaya kita bisa memahami apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulullah Wasallam juga inginkan dan supaya kita tahu tentang ilmu yang bermanfaat dan bagi yang belum bisa bahasa Arab supaya mudah untuk memahami Islam ini. Tetapi tetap ya saya pun menganjurkan kepada para pemirsa Roja TV, eh, Roja TV dan para pendengar Radio Roja untuk senantiasa selalu ya harus eh, meningkatkan diri ya bagi yang belum bisa bahasa Arab maka terus belajar bahasa Arab ya eh, baik <clears throat> nomor empat Contoh dari penerapan kaidah innamal a'malu bin niat. Perhatikan cara pengucapan innamal a'malu bin ya yaknya ditasydid. Innama al-a'malu bin niat Ya. Bukan biniyat, tapi bin niat Ya. Jadi al-a'malu bin niat Itu cara pengucapan yang benar. Baik. <clears throat> Eh, kita lihat. Barang siapa yang menjual anggur, barang siapa yang menjual anggur atau lainnya dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang haram, ya, seperti akan dijadikan sebagai khomer, maka hukumnya haram. Sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu, maka hukumnya halal. Nah ini, ya. Ini sangat berpengaruh. Ya. Dengan apa sesuatu menjadi haram dan halal di sini? Dengan niat. Ya. Seseorang jual anggur, dia tahu yang membelinya atau dia pun tahu ini diperuntukkan untuk bikin khamr. Ya. Maka perbuatan ini jadi haram. Tetapi kalau untuk dikonsumsi bukan untuk khamar maka halal. Lihat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari apa yang diniatkan. Ya. Jadi perhatikan kita dalam masalah ini. Ya. Nah. Kemudian contoh berikutnya seseorang yang dititipi sebuah barang. Jadi seseorang dikasih amanah, dititipi sebuah barang. Dia harus menjaga barang itu. Ternyata dia memakainya, menggunakan barang tersebut. Tentunya dia berarti telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut. Ya. Kalau barang tersebut rusak, maka wajib diganti oleh dia. Ya, wajib diganti. Baik. Kemudian lalu jika dia menyimpannya kembali tapi dengan niat akan memakainya kembali, maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak di tangannya meskipun tanpa ada ulur unsur kesengajaan darinya. Nah ini ya. Jadi Eh, salah satu kita misalkan al ihsan kasih amanah ke saya ihsan punya HP HP Nokia misalkan eh, ah anda titipkan HP ini ke antum tolong jaga ya anda mau ada acara keluar kota anda gunakan HP yang lain ya Nah, kemudian disimpan. Kemudian saya gunakan tuh HP, rusak, Anda ganti. Ya. Tetapi ketika Anda simpan, ya, kemudian dia rusak, eh, dia rusak sendiri, maka tidak ada kewajiban ganti. Nah ini, lihat di sini katakan, namun kalau setelah dia pakai, lalu dia simpan kembali dengan niat tidak memakainya lagi, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Nah, ini saya mungkin bisa kita pahami semua ya. Jadi ini adalah eh, salah satu contoh pengamalan ya dari kaidah innamal a'malu bi an-niyat. Yang keenam. Contoh yang keenam. Kalau ada seseorang contohnya orang tidur Eh, tidurnya sebelum zuhur. Misalkan Zaid. Namanya Zaid. Tidur misalkan jam e, eh, 10 karena capek. Dia capek, tidur jam 10. Bangun jam 1. Jam 1 siang. Karena kaget, eh, biasanya biasa orang yang habis pergi jauh-jauh, pergi jauh, kemudian masih istilah jet lag, ya bangun jam 1 dia sangka sudah jam 5 sore. Eh? Akhirnya dia sholat asar. Hmm. Dia sholat asar. Niatnya sholat asar. Niat sholat asar 4 rakaat. Ya. Maka dia tidak mendapatkan dua-duanya. Sholat duhur dia nggak dapat sholat duhur, sholat asar nggak dapat sholat hmm. asar. Kenapa? Itu waktu zuhur kan? waktu zuhur. Tapi dia niat sholat asar. Ya. Pas, pas lihat, oh jam satu ini. Tapi saya sudah sholat empat rakaat. Ya kan? Ya. Tapi Anda wahai Z kan niatnya tidak sholat asar. Ya. Oleh karena itu apa? sholat lagi sholat zuhur dengan niat sholat zuhur empat rakaat. sholat asarnya bagaimana? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena qabla dukhulil waqt. Belum masuk waktunya. Karena Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu ya wajib Allah wajibkan atas kaum mukminin, tapi sudah ada waktunya tertentu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salat duhur nggak sah, salat asar juga tidak tidak sah dalam kondisi ini. Tidak boleh si Z mengatakan tadi, ah, anak kan tadi sudah salat empat rakaat. Berarti saya nggak salat zuhur nih. Tidak. Anda tadi sholat niatnya karena sholat apa? Niatnya sholat asar. Nah, ini. Ini diantara contoh ya. Baik, ini enam contoh yang disebutkan oleh e, penulis di sini. Kemudian di halaman yang ke-25 ada faedah. Ada sebuah faedah ya yang beliau sisipkan di sini dan ini merupakan uh, faedah yang sangat menarik yang kita akan bahas dalam pertemuan ini. Kita lihat. Beliau berkata bahwa sebagian orang salah dalam menggunakan kaidah ini. Lihat, kaidah ini berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Kita jumpai sebagian orang ada yang menyalahgunakan kaidah ini. Mereka berkata bahwa semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Baik amalan itu yang eh, eh baik ataupun amalan yang jelek. Nah, ini. Ya. Baik, atas dasar ini beliau berikan contoh dua hal. Contoh yang pertama, orang yang melakukan hal yang tidak ada sunnahnya yakni di sini dia contohkan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi misalnya. Dia katakan kan yang penting niatnya baik. Innamal a'malu bin niat. Contoh yang kedua adalah ada orang mencuri. Mencuri kemudian hartanya dibagi-bagi ya untuk orang fakir. Ya dengan alasan apa yang penting baik. Ya, yang penting baik. Ya. Nah, itu. Jadi nyuri kemudian hartanya dibagi buat fakir, miskin. Nah, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau saya curi barang orang, mobil orang atau motor orang atau harta orang atau emas orang atau fulus orang yang ada di dompet kemudian di, asal dibagi buat orang fakir miskin itu nggak masalah hmm. e, bukankah Rasul berkata innamal a'malu niat kata dia sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya ah ini para pemirsa dan para pendengar ini salah satu contoh yang salah Salah satu ya eh, penggunaan kaidah yang tidak semestinya. Ya, penyalahgunaan kaidah. Ya, ini penyimpangan dari kaidah. Ya. Baik. Dalam menjawab masalah ini, penulis yang memberikan dua catatan. Dua poin penting yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, poin yang pertama, catatan yang pertama, wajib bagi seorang muslim ya, kalau ingin menghukumi sebuah masalah kata beliau, jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil kemudian meninggalkan yang lainnya. Ya, namun hendaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan masalah lalu baru menghukumi. Nah ini. Ini faedah. Ini poin yang sangat penting untuk kita semua. Ya. Jadi kalau seseorang ingin menghukumi sebuah masalah jangan ngambil dari satu dalil tidak lihat dalil-dalil yang lain. Ya. Karena biasanya orang yang ngambil nyomot satu dalil dua dalil, cukup dengan satu dalil dua dalil, kemudian mengungkapkan kesimpulannya, kemudian dia keluarkan hukumnya tanpa melihat dalil-dalil yang lain yang banyak, ini akan menimbulkan masalah. Dan ini akan menimbulkan hukum yang timpang, hukum yang rancu. Ya. Sebagaimana halnya tadi. Orang ya mengambil dalil tadi, dalil innamal a'malu binniyat tentang eh, halalnya mencuri. Eh, dengan niat agar bisa dibagi-bagikan untuk fakir untuk fukara. Ya. Contoh yang lain misalkan. Contoh satu ngambil dalil satu tidak lihat dalil-dalil yang lain. Dalil misalkan tentang pengharaman Allah Subhanahu wa taala tentang hewan-hewan yang diharamkan atau hal-hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Ngambilnya satu ayat. Ya. Kemudian tidak melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata kecuali dari wahyunya Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Keluarlah hukum seperti misalkan anjing eh, halal dagingnya. Karena tidak disebut dalam ayat Al-Qur'an misalnya begitu. Nah ini. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya. Atau misalkan eh, belalang haram. Karena termasuk bangkai, bangkai belalang haram. Bangkai ikan haram karena cuma mengambil satu bahwa al maita itu haram. Iya. Ya. maita bangkai dalam al haram. Nah, ini. Ya. Permasalahan yang rancu yang ada di tengah-tengah kita biasanya ya, orang mengambil dalil dari satu atau dua dalil tanpa melihat dalil yang lain. Nah, Nah, ini. Yang kedua, yang kedua, poin yang kedua, ya, atau catatan yang kedua, berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, kata beliau ya. Karena kaidah ini cuma untuk menjelaskan salah satu pokok dan dasar, yakni bisa diterimanya atau tidaknya sebuah amalan, yaitu masalah ikhlas masalah ikhlas ya dan masih ada satu pokok lagi yang harus penuhi yaitu hendaknya mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau bersabda, eh, bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis riwayat Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad kata Rasul siapa orangnya yang beramal dengan tanpa contoh dari kami maka tertolak maka tertolak ya baik kaidah eh, ini ya eh, sangat sangat tinggi sekali oleh karena itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar dan innamal a'malu bin niyat ini kaidah untuk timbangan batin. Adapun hadis Aisyah yang tadi untuk timbangan zahir. Ya. Sebagaimana disebut oleh para ulama, di antara di sini eh, beliau mengambil menukil dari kitab eh, ilmu usul al-bidah oleh Syekh Ali Hasan, juga dari kitab Bahjah Kulub al-Abrar yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, perlu diketahui oleh kita semua sekali lagi bahwa innamal a'malu binniyat ini timbangan batin. Dan yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perlu timbangan zahir. Timbangan zahir adalah hadis Aisyah. Zahirnya kita itu lurus atau tidak? Jadi zahir dan batin ini harus sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang dicontoh oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau misalkan hanya berpan, berpatokan dengan innamal a'malu binniyat, kemudian secara zahirnya dan amalannya bebas, tidak terikat dengan aturan hukum, maka eh, tidak bisa dibenarkan ya dalam aturan ini saja misalnya aturan eh, hukum positif yang ada di negara Indonesia misalkan di kita lampu merah ada lampu merah lampu hij, apa itu hijau lampu kuning kan nah nah kita harus taat harus taat ketika lampu merah berhenti tidak kita berhenti kan nggak boleh kita laju ya Walaupun kita misalkan ah saya ini supaya saya mau ngisi ceramah misalkan. Mau ngisi kajian ada kajian. Hmm? Uh, kajian sesuatu yang baik kan? Sesuatu yang bagus ya. Nah. Uh, supaya nggak terlambat terabas misalkan lampu merah itu. Nah, ah, ini tidak benar. Ya. Jadi benarkan Dulu juga naik motor tanpa pakai helm. Nah, tidak pakai helm. Jadi jadi benarkan Ya. Dan seterusnya. Nah, ini. Ada sebuah perkataan yang sangat eh, bagus sekali untuk kita perhatikan, yakni perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil dari kitab Mawadidul Aman min Muntaqa Ighathatil alam halaman 35 di mana beliau berkata bahwa sebagian ulama salaf eh, berkata di halaman 26 ya ini berat, eh, kalimat yang sangat bagus sekali dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil dari kaum salaf ya di mana perkataan ini dikatakan di sini tidak ada satupun amal perbuatan tidak ada satupun amal perbuatan kecuali akan dipertanyakan dua hal tidak ada satupun amal perbuatan kecuali akan dipertanyakan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yakni dua hal itu apa saja? Yang pertama, bagaimana e, kenapa dan untuk siapa engkau lakukan amal perbuatan itu? Ini yang pertama. Kenapa? Yakni dan untuk siapa? Amal perbuatan itu dilakukan. Untuk siapa? Ini kembalinya kemana? Ke hati. Untuk siapanya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana engkau melakukannya Bagaimana engkau melakukannya? Ya. Kalimat bagaimana ini adalah sebuah pertanyaan tentang perbuatan zahir kita. Apakah perbuatan zahir kita ini, amalan kita ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah ini. Jadi perhatikanlah perkataan yang sangat bagus sekali ya yang ditulis oleh Al Imam Al Qayyim rahimahullahu taala yang beliau nukil dari sebagian ulama salaf. Tidak ada satupun amalan melainkan akan ditanyakan tentang dua hal. Tentang kenapa dan untuk siapa amalan itu dilakukan. Yang kedua bagaimana amalan itu dilakukan. Ya. Dua timbangan ini. Ikhlas yang pertama dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya. Kalau tidak ada salah satu dari keduanya, maka tidak diterima. Ada orang yang beramal ikhlas. Ya. Hatinya betul-betul tertuju hanya untuk Allah itu amalan. Tapi kita tengok amalannya ternyata menyimpang dari garis lurus melenceng ya tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak diterima begitu juga ada orang yang melakukan amalan yang masya Allah amalannya sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Alaihi Wasallam ya lurus amalannya masya Allah solatnya masya Allah terlihat khusyuk solatnya masya Allah sesuai dengan sunnah ya perbuatannya masya Allah, tetapi niatnya, niatnya kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala maka sia-sia belaka, sia-sia belaka. Nah, ini perhatikan tentang masalah ini. Jadi inilah enam contoh dari apa yang disebutkan oleh eh, penulis dari kitab ini dan kita akan melanjutkan sedikit tentang pengecualian dari kaidah ini ya tentang pengecualian dari kaidah ini yang sebenarnya eh, pengecualian ini ada pembahasan khusus yang beliau sampaikan di halaman 294 kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih yang pengecualian ini insyaallah taala kita akan bahas secara khusus tentang masalah ini tetapi eh, karena ditulis di halaman 27 kita eh, sampaikan seperti apa yang ada di kitab ini. Ada permasalahan fikih yang keluar dari kaidah tadi di antaranya kalau ada seseorang yang membunuh orang lain atau membunuh uh, orang tuanya naudzubillah ya dia bermaksud untuk mendapatkan warisan dari harta orang tersebut, maka dia tidak dapat harta warisannya. Ya, naudzubillah. Di sebagian tempat ya ada seseorang punya harta banyak, kemudian ahli warisnya ini nunggu-nunggu. Tapi ahli warisnya ini lihat orang ini nggak mati-mati ya, kan <laughs> itu padahal lagi butuh harisannya kan gitu Naudzubillah dia bunuh itu orang ini nah dengan niatan apa agar harta warisannya itu apa agar harta warisannya itu dia beroleh untuk dia nah niatnya dia untuk mendapatkan harta warisan ya ini tidak bisa dipenuhi ya tidak bisa dipenuhi ini pengecualian kemudian misalkan eh, karena apa kan Rasul berkata gini al qatilu la yaris al qatilu la yaris bahwa orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan Contoh yang lain, kalau ada seseorang, seorang suami yang menceraikan istrinya saat sakit menjelang kematian, dengan niat agar istrinya tersebut tidak mewarisi hartanya, maka istri tetap mewarisinya. Ya, jadi begitu. Ada seorang laki-laki punya istri, dia mau meninggal sakit ah saya punya harta nih jangan sampai lari ke istri dicerai eh, dicerai dah tetap istri dapat itu ya Nah, atau masalah yang lain disebutkan sama ulama di antara Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan masalah ini. Ada seseorang suka sama istri orang. Suka sama istri orang. Orang ini suka sama istri orang kemudian dia bunuh suaminya. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar dia bisa menikahi wanita itu. Ya. Maka selamanya abadan si pembunuh ini nggak bisa nikahi wanita ini. Ini dalam hukum Islam. Ya, dalam hukum Islam. Selamanya nggak bisa. Ya. Nah ini si pembunuh nggak bisa menikahi uh, wanita atau istri dari suami yang dia bunuh. di niatnya ini ya tidak bisa diluruskan nah, begitu kemudian eh, beliau contohkan dan beberapa masalah lain yang mirip dengan ini eh, sahih ya dan banyak contohnya insyaallah suatu, suatu saat kita akan bahas ketika datang pada tempatnya nah dan sebagian kitab memasukkan kaidah ini cabang dari kaidah al umuru bimaqasidiha ya al-umur karena ini masih masuk dalam masalah hati ya namun kalau kita cermati sebenarnya masalah yang saya katakan kata beliau pengecualian ini tercakup dalam sebuah kaidah fikih man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi yakni barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka dia diharamkan untuk mendapatkannya ya nah jadi eh, inilah para pendengar dan pemirsa Roja eh, TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah al-umur bimaqasidiha atau tentang kaidah innamal a'malu binniyat dan <clears throat> masih banyak contoh ya sebenarnya tentang penerapan dari kasus ini dan e, untuk apa namanya perluasannya insyaallah taala e, karena kita butuh eh, tatbik ya, tatbik praktek yang banyak. Saya banyak contoh-contoh tentang masalah ini ya yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullahu taala eh, juga ada di kitab beliau di kitab Asyarhul Mumti' eh, Sarah ya Zadul Mustaqni' itu ada contoh-contoh beliau tentang masalah niat. Ya, itu banyak sekali ya sampai ada yang mengumpulkannya tentang contoh-contoh tersebut dan uh, insyaallah taala kita akan uh, perluas contoh-contohnya insyaallah taala pada pertemuan uh, berikutnya dan pada kesempatan ini saya kira cukup pembahasan kita ya mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat dan kalau ada pertanyaan dari pemirsa atau para pendengar uh, silakan dan usahakan bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaiti Hafizahullah Ta'ala atas pembahasan materi dan juga beberapa contoh yang beliau sebutkan dari uh, kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah fikih bahwa uh, eh, sungguhnya amalan dilihat dan tergantung kepada niatnya dan uh, cabang dari niat ini adalah al-umuru bima qasidiha bahwa setiap perkara itu uh, akan dilihat sesuai dengan tujuannya. Kita uh, eh, enggak nama lain. Eh nama lain yang yeah. mendarisnya ya, yeah, iya, iya. cabangannya yeah. atau uh, persamaannya. Persamaan. Eh, yeah. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131 7776543. Tafadhol. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rashid di Jakarta. <clears throat> iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz nah. terkait nah. niat <clears throat> ketika kita belum kayak karena habis pepergian atau bagaimana hmm. uh, kita belum sempat sholat maghrib hmm. uh, di masjid masuk sholat isya berjamaah. Hmm. Nah saya pernah mendengar hmm. uh, kita ikut saja Uh, tapi niatnya sholat maghrib. Hmm. Nah, ketika ke, sampai di apa tiga hmm. rakaat apa gimana kita salam apa nyambung lagi terus gimana Pak Ustad hmm. dengan Isa gitu Tanya. Iya. jadi tetap niatnya maghrib hmm. bagaimana nih Pak Ustad? mohon pencerahan dari Pak Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Pak Rashid Ahlan para eh, Pak Rashid ya hafal antum ya <laughs> sering ya interaksi Ustaz interaksi Masya Allah Barakallah Fik Pak Rashid Masya Allah semoga Allah kasih ilmu eh, dan tambahan ilmu kepada antum nah untuk uh, kita ya yang pulang dari safar seperti yang dikatakan Pak Rosid kemudian kita ke masjid ya kita belum sholat maghrib ya atau kita pun bukan pulang saja pergi ke sebuah tempat ya nah. safar mendatangi uh, orang uh, sholat isya kita belum sholat maghrib apa yang kita lakukan nah betul apa yang disampaikan kepada Pak Rosid bahwa tetap kita niatnya niat maghrib ya karena apa karena kita belum maghrib. Eh, ya, ibda ubi mabada Allahu bih. Mulai dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Maghrib dan Isya yang permulaan dalam maghrib dulu. Eh, Baik. Nah, ketika kita menjumpai imam eh, dan berjamaah itu sholat isya, nah, kita masuk saja, masuk dengan niatan sholat maghrib dan kita berjamaah, ya walaupun mereka imam kita ya eh, sholat isya. Nah, kita ikut berjamaah. Baik. Di rokat yang ketiga, bagaimana apa yang kita lakukan? Kata ulama ada dua, ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, ya, di rokat ketiga, ketika imam itu naik untuk memasuki rokat yang keempat, apa yang kita lakukan? Kita tetap duduk. Hmm Keduduk baca tasyahud akhir kemudian salam. Kemudian salam, kita cepat-cepat ikut lagi. Ikut bermakmum sholat Isya. Berarti kita dapat satu rokaat, tinggal kita nambah tiga, rokaat. Iya, nah. Ini cara yang pertama yang saya lakukan. Atau cara yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama, cara yang kedua adalah dengan cara ya kita ikut bermakmum Ketika rokaat ketiga, kita tasyahud akhir dan menunggu. Menunggu, kita tidak salam. Salamnya nunggu bersamaan dengan imam. Imam selesaikan dulu rokaat keempat, e, berdiri, ya kemudian ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, ya, e, tasyahud akhir, salam kita ikut dengan salam imam. Ini, ini dua cara yang disebut oleh para ulama dan Bapak bisa melakukan salah satu dari dua cara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah jazakallah khair nah. Demikian Pak Rasid pertanyaan dan jawaban sangat bermanfaat dan ini menjadi jawaban juga jadi dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Muhammad Fatihin di Riau. Bapak Muhammad Fatihin di Riau. Di Riau. Nah, silakan. Silakan, Pak. Ini begini Ustaz masalah innamal a'malu binniat ini. Iya. Aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mm -hmm. Apakah sampai kalau masalah ketaatan yang mungkin setiap kali akan sholat baca niat, mm, iya. setiap kali akan sodako baca niat. Mm. Kalau umpama di dalam kita kerja ataupun mm mendidik anak. mm Kadang kan kita lupa Ustaz. mm Kadang ah saya berniat mau mendidik anak ataupun mm saya mau ke sana ataupun saya mau itu bagaimana contoh rincinya gitu Ustaz biar saya Barakallahu fiik. Barakallahu Baik itu saja Bapak. Ada lagi satu yang masih menjadi ganjalan dia iya. saya. Mm-hmm. Barangkali entahkah niatan saya betul atau tidak, Terkadang begini Ustaz. Iya. Kalau nanti saya jumpa orang di jalan, nanti akan saya bantu begini-begini atau orang itu lagi kesusahan. Ternyata faktanya, kadang-kadang yang kita jumpa itu meleset dari apa yang kita perkirakan gitu kan. Contohnya lah, hmm. sama orang, orang tuh berniat jahat kepada kita. Kan tentunya kita niat yang kita tanam tadi, nggak kita jalankan Ustaz. -hmm. Itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Muhammad Fatihin dari Riau. Ya. Baik, uh, barakallahu fiik Pak Muhammad Fatihin atas pertanyaannya. Zadakallahu ilman wa hirsan. Uh, zadakallahu ilman wa hirsan ala talabil ilm. Uh, untuk Pak Muhammad Fatihin, pertanyaan yang pertama ya. Nah, e, sebenarnya tidak sulit tentang masalah niat ini ya. Betul semua ketaatan ya butuh niat. Innamal a'malu bin niat. Apakah ini e, khusus ketaatan? Tentunya jawabannya tidak ya. Hal yang mubah pun yang apabila kita inginkan dengannya adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka butuh niat. Ya. Oleh karena itu ada kaidah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa al-mubahat tasiru bin niyat ta'at kata mereka. Kata ulama ya. Al-mubahat bahwa hal-hal yang mubah tasiru bisa menjadi eh, ketaatan dengan sebab niat. Asal ada niatnya. Asal ada niatnya. Contoh seperti al-akl wa syurb. Makan dan minum. Makan dan minum kalau hanya sekedar adat istiadat kebiasaan saja saya minum, saya makan untuk menghilangkan ee, eh, lapar, untuk menghilangkan haus, bas cuma itu saja, maka nggak dapat pahala, mubah dia tidak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tetapi ketika dia berniat dari makan dan minumnya, dia niatkan untuk ya yataqawwa untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Lihat, al-mubahat tasiru bin niat ta'at. Hal-hal yang mubah bisa menjadi ketaatan dengan niat. Tidur misalkan di malam hari. Tidur di malam hari Tidur mubah, sesuatu yang mubah. Tidak berhubungan dengan dosa atau tidak berhubungan dengan e, pahala. Tetapi ketika seseorang, ana ya Allah tidur. Ana baringkan badan saya, pejamkan mata saya. Agar saya bisa eh, bangun badan sehat, badan kuat, bisa beribadah kepada Engkau ya Allah Subhanahu ya Allah. Kan itu. Maka jadi ketaatan. Sebagaimana salah satu sahabat Inni ah, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya mengharap dari tidurku seperti saya mengharap pahala dari abad eh, jagaku. Nah, itu. Karena dengan niat mengharap. Jadi harapan ada niat. Niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hal-hal yang tidak butuh niat. Tidak butuh niat. Tetapi ingat eh, tidak mendapatkan pahala ketika tidak ada niat. Seperti kata ulama bahwa eh, at-tark atau at-turuk la tahtaj ila niat. Hal-hal yang eh, ditinggalkan yang tidak diperintahkan atau hal-hal yang terlarang ya itu tidak butuh niat. Nanti insyaallah taala mungkin kita suatu saat akan bahas ya tapi tidak tidak janji tapi kalau misalkan ada kesempatan ya, karena ya, karena kalau janji-janji takutnya lupa nah. e, seperti gini masalah najis masalah najis kan masalah najis tempat sholat kita ada najis ya e, kita membersihkan tempat sholat kita itu kalau tanpa niat sah sah ya sah eh, walaupun bersih sendiri dengan air hujan misalkan sah sah saja tetapi kalau misalkan kita niatkan dalam ketika membersihkan itu untuk mencari pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Nah itu. Ya, begitu juga dalam mendidik anak. Mendidik anak, menafkahi istri sebuah kewajiban. Kalau kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala maka dapat Eh, pahala. Jadi kembali dikembalikan dalam semua hal itu usahakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu supaya kita menjadi eh, bagian dari orang-orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti definisi ibadah yang didefinisikan oleh Al-Imam uh, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirah. Ya. Jadi sebuah nama, sebuah ungkapan yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari perkara seluruh perkataan dari seluruh perbuatan baik yang uh, zahir baik yang uh, zahir yang nampak ataupun yang tersembunyi ini ibadah ya tetapi ingat ketika seseorang ingin mendapatkan pahala butuh niat butuh niat ya butuh niat ya jadi masalah mendapatkan pahala atau tidaknya ini butuh niat. Kalau kita ingin agar semua tindak tanduk kita, sisi kehidupan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dikembalikan untuk Allah Subhanahu wa taala agar semua sisi kehidupan kita ini ya eh, menjadi ibadah, menjadi ibadah. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah keluar atas penjelasan nah. dan jawabannya. Dan mungkin secara singkat terkait dengan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Iya. Ah. Meniat eh, apabila bertemu dengan seseorang yang ingin melakukan -hmm. kebaikan. Uh, dan ternyata kita, orang kita mau melakukan kebaikan kepada iya, seseorang ternyata orang itu nipu misalnya. orang yang pertama kali ditemui ternyata pelaku uh, jahat gitu saat. iya oh, pelaku perbuatan jahat mm -mm. iya iya niatnya sudah dapat pahala Ya bagi ya, eh, maaf saya eh, terima kasih kepada Akhuna Aisyah mengingatkannya pertanyaan kedua. Jadi niatnya, niat antum, niat kita semua ingin berbuat baik itu sudah dinilai sama Allah SWT dicatat sebagai satu pahala. Eh, nah. Iya. Itu pahala. Dan kekecewaan kita ya maka eh, sesuatu yang wajar. Nah. yang wajar karena ternyata dia seperti itu. Eh. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu kalau dia berbuat jahat. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan gini, ada kasus disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh ulama. Kita ingin ngasih orang. Kita tahu kalau orang itu eh, akan berbuat sesuatu yang maksiat dengan apa yang kita kasih. Hmm. Ya. Kita kasih fulus, misalkan dia untuk berzina misalkan. Kita kasih duit tapi untuk eh, ngerokok misalkan. Ya. Kita kasih fulus untuk poya-poya atau hura-hura dan seterusnya. Nah, ini yang nggak boleh. Eh. Ini masuk ke dalam larangan tadi. Ini terlarang. Nah, jadi tidak boleh innamal a'malu binniyat di sini. Hmm. Karena kita tahu uh, dia melakukan seperti itu. Ya, jadi ingat Allah berfirman wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi hmm. wal udwan. Tapi kasusnya beda dengan apa yang ditanyakan oleh uh, Muhammad Fatihin. Fatihin ya. Tidak beda karena beliau belum tahu uh, bahwa yang akan dia bantu adalah pelaku perbuatan jelek misalkan. Nah. Allah alam iswab. kasih jazakallah khair atas iya. penjelasan yeah. dan jawabannya Ustaz. Kami berikan kesempatan nah. satu uh, kesempatan kembali via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat ya. Silakan. ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Um, dari Mamaulia dari Kalimantan. Baik, Mamaulia sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. dikecilkan dulu ya, supaya tidak ada feedback. Dari Kalimantan, Ustaz? Oh, dari Kalimantan. Sekilah khair, silakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Abu Ya silakan Ini Ustaz mau bertanya bagaimana sikap kita dalam menghubungkan antara hak antara sesama manusia hmm. hmm dalam memenuhi undangan. Hmm. Uh, sedangkan undangan tersebut merupakan undangan tahlilan atau maulidan misalnya. Hmm. Uh, sedangkan yang mengundang itu saudara sendiri. Hmm. Tetap tapi itu niat kita hanya untuk silaturahim. Bagaimana itu Ustaz? Mm -hmm. Dan yang kedua Ustaz, eh, bolehkah kita ikut membantu hanya dalam hal persiapan untuk acara maulidan? Mm. Misalnya persiapan memasak makanan, mm. tetapi saat acara dimulai kita tetap tidak hadir. Bagaimana itu Ustaz? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mama Baik, ini ada hubungannya ya. Kalimat innamal a'malu niyat. Nah. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Niatnya. Nah, seperti yang disebutkan dalam buku tadi, ya, kita harus memahami kaidah ini dengan kaidah-kaidah yang lain kita harus memahami sebuah dalil dengan dalil-dalil yang lain. Nah, silaturahim dianjurkan bahkan ditekankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memutus tali silaturahim berdosa dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Kemudian ada kasus ya kita diundang untuk melakukan perbuatan yang tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara penggabungannya? Nah, eh, menghadiri sebuah undangan, hukumnya hukum asalnya wajib menjadi tidak wajib dengan beberapa, beberapa sebab. Di antaranya apabila dalam undangan tersebut ada perbuatan maksiat. Seperti misalkan, ada saudara kita memanggil kita untuk minum minuman keras. Ya. Walaupun kakak kita, kakak kita kandung, kita panggil, kita dipanggil, ayo kita minuman keras dengan keluarga dan acara tasyakuran <laughs> istilahnya begitu ya. Tapi arak yang diminum. Hmm. Ya. Baik, boleh kita kita hadir? ayo jus. Nah, ya jus, tidak boleh kita hadir. Ya. Tidak boleh kita hadir. Sama halnya ketika diundang acara yang kita yakini. Ya, yang kita yakini acara itu tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Nah. Maka kita pun tidak boleh. Tapi bagaimana dengan silaturahimnya? Tetap silaturahimnya harus dijaga. Harus dijaga. Kita datang silaturahim ketika tidak ada acara tersebut. Ya. Di hari-hari lain ya nah, tetap kita silaturahim saya, saya, tekankan dan saya katakan ulangi lagi bahwa silaturahim ya itu hukumnya wajib ya, ya ditekankan dalam Islam ditekankan dalam Islam karena jangan sampai ada yang mengatakan lu lihat e, roja tidak mengajarkan silaturahim memutuskan tali silaturahim tidak ada ini ya tidak ada ya e, kita ajarkan silaturahim kita ajarkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua bagaimana bakti kepada kakak dan adik-adik ya kepada paman kakek yang masih ada hubungan rahim nggak boleh putus nggak boleh putus nah ini yang harus kita perhatikan jadi eh, kita harus memperhatikan masalah ini. Untuk masalah yang kedua, jawabannya adalah sudah dijawab tadi ya dalam sebelumnya juga Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan janganlah tolong menolong di atas al-itsm, di atas dosa wal udwan dan di atas e, permusuhan. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan yang pertama bahwa hukum asal undangan wajib kita datangi tetapi kewajiban ini jadi gugur ketika ada maksiat. Yang kedua, kita tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya dan ini juga nah. menjadi bukti pentingnya memahami kaidah niat saja. Ya, ya. Betul. Sehingga tidak salah kaprah dalam penerapannya. Para kalafik wa ulia dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan diantaranya dari uh, Ummu Hanif di Lampung. Bagaimana Ustaz bila ada seseorang yang beramal tapi dia selalu mengatakan amalannya kepada orang lain apakah ini termasuk amalan yang tidak diterima mm-hmm. dan dalam kasus yang berbeda mungkin ada uh, sebagian saudara-saudara kita yang suka membuat status uh, mm. Alhamdulillah saya sudah sholat tahajud malam ini gitu kan atau Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan uh, baca Al-Quran malam ini apakah ini termasuk mm. bagian dari uh, hal-hal yang dapat mempengaruhi niat Ustaz khair baik barakallah fi apakah ini bisa mempengaruhi niat ya tapi kita tafsir <clears throat> ya e, pertama masalah niat adalah masalah yang ada di hati seseorang dan tidak bisa kita hukumi orang itu apakah niatnya itu ikhlas atau tidak ikhlas no. Nah. ya jadi nggak boleh kita menghukumi orang antum niatnya nggak ikhlas antum niatnya ikhlas masya Allah ini nggak ada nggak hmm. boleh kita karena niat ada di mana di hati kita nah. nggak hmm. tahu yang tahu siapa Allah subhanahu wa taala tentang niat oleh karena itu Allah katakan yauma tubla sarair. Di hari di mana rahasia itu akan dinampakkan. Kemudian Allah berfirman wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang di dada akan dilahirkan nanti kelak. Dia yang ada dalam hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yatawalla sarair. Allah yang menanggung, yang mengurus masalah uh, dalam hati seseorang. Adapun kita secara zahir dan memang ada kaidah-kaidah tentang berhubungan dalam masalah niat. Eh, ana ada buku yang bagus sekali tentang ini. Al-Qawaid wa Dhawabit Fiqhiyah Indal Imam Luqaim Fil Ibadat Di mukaddimahnya dia sebutkan tentang kaidah-kaidah berhubungan masalah niat Ya eh, Ini bagus sekali Untuk kita cermati Baik eh, Sekali lagi Bahwa niat ada di mana? Di hati Bersembunyi kita nggak bisa mengatakan, oh fulan nggak niatnya nggak lurus, fulan niatnya begini-begini terus terusnya. Nah, kalau tanpa ada korina, tanpa ada korina. Baik, sekarang ada permasalahan. Permasalahan orang yang eh, apa namanya ibadah, kemudian selalu, eh, kalimatnya katanya selalu ya, selalu diceritakan kepada orang lain ini perbuatannya nggak benar. Nah. Ya. Karena apa? Amalan itu hendaknya sebisa mungkin disembunyikan. Disembunyikan. Ya. Kecuali memang kalau untuk membuat tasyi orang lain, membuat semangat orang lain ini lain masalah. Ya. Tetapi kalau selalu amalan itu di mana eh, amalan itu disebutkan ya, tadi saya begini, tadi saya begitu, tadi saya begitu ya dan seterusnya, ini bisa mempengaruhi niatnya bisa mempengaruhi e, niatnya. Seperti contoh misalkan orang umroh saja, hmm. umroh kan? umroh haji. Ini peringatan buat kaum muslimin yang mendengar dan kaum muslimin yang menyaksikan acara ini, yang umroh dan haji, ya, yang umroh dan haji. Kita sudah mahal, capek, ya, keluarkan duit, ya, bukan seratus ribu, dua ratus ribu, ya, puluhan juta bahkan sebagiannya kan belasan juta min sebagian orang kan gitu ada yang ngumpulin nama kan gitu terus berhari-hari ninggalkan istri ninggalkan uh, anak kadang-kadang atau suami istri ninggalkan anak ninggalkan keluarganya ninggalkan kerjaannya kemudian di sana capek dan di safar apa yang dihadapi kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan ya telah letih mm, dan seterusnya ini dihancurkan dengan sekejap. Dengan amalan kita ini apa? Berbangga-bangga ria kita ketika lagi tawaf dipotok. Ayo foto saya dong lagi tawaf. Eh, dipoto lagi tawaf cepret dikirimkan ke kawan-kawannya. lihat saya lagi umroh. Eh, lagi sa'i berdoa. Ada yang <laughs> lagi doa ya, eh, dipoto lagi doa dipoto. Ayo dong foto saya lagi doa nih. Lihat saya lagi doa dipoto supaya kelihatan kayak orang soleh. Eh? Kemudian habis dipoto dipajang lagi di rumahnya. Hmm. Dipajang dia berfoto ria, eh? Orang lihat, masya Allah, dia lagi berdoa khusyuk ya di sana. Padahal hatinya apa? Supaya aku dilihat sama orang lain. Hmm, Ini tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali, sama sekali tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah. Orang yang beribadah ingin dinampakkan ibadahnya orang lain lihat dia akan mendapatkan itu cukup di dunia ada di akhirat nol kosong oleh karena itu berat niat ini berat ya berat akhifillah ya para pendengar dan pemirsa berat oleh karena itu yang kenceng masalah ini saya baca fatwanya saya Saleh Fauzan hafizahullah taala saya Saleh Fauzan betul-betul mewanti-wanti orang yang bawa foto itu jangan sampai ibadah kita rusak dengan foto Hmm, itu Fauzan menyebutkan masalah ini. Ada fatwanya. Ya. Saya berkata juga ketika saya baca fatwa Syekh Fauzan merinding kita. Ya. ya. Niat itu susah. Tapi alangkah mudahnya bermudah-mudah kita untuk menghancurkannya. Ya, ya, nah. nah, itu. Jadi eh, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Eh, kemudian eh, masalah masalah yang tadi ya nulis status juga sama di Facebook ya. tadi saya sholat malam jam 2 selesai jam 3 ya kemudian tadi saya sampai nangis-nangis <laughs> alangkah indahnya hati saya ketika saya di sholat malam padahal ingin dipuji sama manusia sia-sia belaka Allah. Kalau niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu berat, niat itu berat. Oleh karena itu Al-Imam Sufyan ats rahimahullah pernah berkata apa? Ma 'allajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Ya, tidak ada sesuatu yang aku obati ya, dari penyakitku yang paling berat melainkan daripada mengobat niat mengobati niatku. Karena niat ini sangat berat, ya. Mudah di lisan, prakteknya susah koreksi semua hati kita. Apa yang kita lakukan apakah betul-betul karena Allah atau tidak? Renungkan, renungkan. Ingat, ketika ada sedikit saja dari hati kita dalam ketika kita beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memandang kita. Tidak mungkin Allah pandang kita. Ya. Dan Allah tidak butuh kata Allah amalan kita. Amalan kita. Taraktuhu wa syirkahu kata Allah. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Nah ini. Jadi perhatikan. Ya. Ini hati Masya Allah. Hati ini ada di hati. Ya. Dan yang berat. Yang berat. Ya. Oleh karena itu uh, alangkah bahagianya orang yang bisa ikhlas. Ya, bisa ikhlas. Ya. Jadi perhatikan masalah ini. Masalah niat, ya, usahakan amalan kita ini sembunyikan. Amalan yang kita miliki, usahakan sembunyikan. Seperti kaum salaf, subhanallah. Ya, Zainal Abidin, eh, itu pernah meninggal, tidaklah, kata kaum salaf di Madinah, tidaklah kita kehilangan sodakoh sir, sodakoh sir, hmm. kecuali ketika setelah meninggalnya dia. Sedekah yang dirahasiakan saja. Ya? Sedekah yang dirahasiakan. Subhanallah. Ya. Dan eh, orang-orang e, miskin itu di pagi hari buka pintunya dapat sedekah. Ya, buka pintu dapat sedekah. Ya. Setelah meninggalnya Zainal Abidin ini nggak ada lagi itu. Baru ketahuan siapa yang ngasih sedekah itu di di malam-malam hari itu. Subhanallah. Ketika meninggalnya di pundaknya ada garis hitam Hmm. Ada garis hitam. Ternyata ditanya kenapa? Tidak ada yang tahu. Yang tahu keluarganya cuma eh, eh, apa namanya? Eh, yang tahu yang nemenin ya, yang yang dia suka mikul apa namanya? Mikul oh, apa? barang-barang untuk membagi-bagikan dengan fukoro di malam hari. Di malam hari. Subhanallah. Jadi eh, sungguh kalau kita bandingkan amalan kita yang sedikit ya dicampur dengan berbagai macam niatan-niatan yang kita apa namanya eh, terpengaruh dengan niat yang jelek kita bandingkan dengan amalan kaum salaf yang amalannya banyak dengan dibarengin dengan keikhlasan mereka kita malu ya dengan hal ini dengan hal ini ya jadi eh, kita banyak beristighfar kepada Allah minta ampun atas taksir atas kekurangan kita ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, iya. satu lagi. Satu lagi saja jazakallah khair atas uh, nah. nasihat dan jawabannya dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat dan ini mungkin penting ya. sebagai uh, pertanyaan terakhir. Sebenarnya apa yang menjadi syarat atau syarat-syarat niat sehingga niat itu baik saat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hmm. uh, kita pun bisa melakukan amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan syarat niat yang paling penting itu apa Ustaz? Uh, nah, Eh, syarat niat yang paling penting insya Allah kita bahas pekan depan. Iya, ya. Eh, nah, ya. Masya Allah. Ya. Insya Allah karena ini penting sekali karena nah. ada beberapa syarat yang apa namanya uh, kita akan sebutkan. Ya, di antaranya kita harus tahu yang pertama di antaranya kita harus niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kita harus e, mengenal sesuatu yang kita niati apa? Al-manwi. Nah, nah. Kan gitu dan beberapa syarat disebutkan oleh ulama eh, karena waktunya tidak cukup insyaallah kita akan bahas masalah itu nanti tentang syurut eh, syarat-syarat niat ya. ini pertanyaan bagus sekali ya tapi yang harus kita perhatikan dua hal tadi dulu ya. pertama betul-betul kita harus luruskan hanya untuk Allah semata yang kedua kita tahu amalan ibadah yang akan kita lakukan nah, nah itu ya dan kita juga harus tahu bahwa amalan yang kita lakukan harus dijaga dalam tiga kondisi. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Ya. Ketik eh, sebelum beramal kita harus lihat apakah yang kita akan amalkan itu untuk Allah atau tidak. No. Nah. Ya. Yang kedua, ketika sedang beramal, ketika sedang beramal, ya, misalkan contoh sholat lah ya, contoh sholat. Ketika di tengah-tengah ada datang niatan lain misalkan kita bisa menjaga niat kita atau tidak begitu ya kemudian setelah beramal setelah beramal ini apakah kita berkoar-koar ke orang lain kita ngomong bahwa saya sudah begini saya sudah begitu dan seterusnya atau tidak ya karena percumalah dari apa yang sudah kita lakukan kemudian kita berkoar-koar kita ingin uh, dipuji sebagai orang yang baik sudah beribadah sudah ini sudah itu akan hancur binasa Ya. Begitu juga dengan sedekah. Bahkan Allah katakan, "Ya yuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan hancurkan sedekah kalian dengan suka menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit wal adha dan menyakiti perasaan orang yang di diberi. Hmm. Ya, itu di antara hal yang pasti kita perhatikan. Wallahu a'lam Ini saja yang bisa Anda sampaikan, Mas nah, Hasan. Mudah-mudahan uh, apa namanya kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah taala eh, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang eh, ini ya, tatbiqat. Tatbiqat eh, praktek-praktek dari penerapan kaidah ini. Ada contoh-contoh yang bagus sekali yang insyaallah akan saya bacakan dari contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al rahimahullahu taala ada belasan contoh kemudian ditambah dengan syarat-syarat uh, niat tadi. Hmm.